Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma. Allahumma Banjur ngendika jenengan kanjeng Nabi Seteru sewingi Angse Sayyidina Umar ono sandinya pesariane kanjeng Nabi. Saudara kanjeng Nabi itu. umar Allah ilfir mungkin nyepuro jenengan di kaum ini maring kaum ingsun. Fa inna sak temne kaumi kulayak namun orang ngerti sapa kaumi. Kemana kaum ngelak mati nih kanjeng Nabi malah dijaluk sepuro itulah kanji nabi gak pendam banjur sing larakno disiksa dihukum diapi antara umi demi bapak kulon jenengan ibu kulon kanji nabi ya Rasulullah Wako ditabaka, lako ditabaka, fitil lapisin nikah, wakil tori umrika malam ya Nuhan teman-teman kita bakal paring pengikut sopo Allah kain jenengan paring pengikut sopo Allah kain jenengan pikir lagi sini kain dalam sisi umur jenengan wasi umur ikan podo manan lan detik umur jenengan malam ya tabik ma ing pengikut-pengikut ya kaum-kaum lam tapi yang orang paring pengikut sapa Allah Nuhan ing Nabi Nuh di kantor di sini dalam angkai umur Nabi Nuh waktu di umri podo maknane dawane umur Nabi Nuh kanya Nabi dengan Yus mana namun seperti tidak perlu kamu sejo. Tapi pengikut jenengan diparingi ikut jalan mulai Nabi Nuh yang umur tuwa ewonan tahun pengikut jemek patang bulan dari Karena Nabi lagi pengikutnya wong Islam terbanyak di dunia khususnya Nojo ini mulai apa sadar sungguh wong dalam Kristen sawi sing durung bangsane kene tapal kabeh kita tunggang tunggangan wis tak ayo diakoni la ilaha illallah ngapa kare tunggang ketepan wong Obar RRT banyak wong gak percaya Gusti Allah wong komunis iki Dan sebagai orang Inggris, Perancis, Amerika, Ayo diseleksi ojo emosi. Mulanya aku ini dan Nabi Isa itu utusane Allah, Waktu kalau kami Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Nabi Isa kali Nabi ku juga dengan Dani la ilaha illallah. Semua sembelih ke Allah. Ibadah-ibadah ini hanya acara, bukan tujuan. Jangan dianggap ibadah tujuan. Tujuannya apa ibadah? Ngandani menungso api kaya apa supaya selamat dunianya selamat akhirat ini itu tujuan Walakot amanah bikan semiyati teman-teman percaya bikin dalam jenengan Al-Kasir sopo wong pirang Saya Sayyidina Umar Bian ya Saya kira pengikuti Saya turun aja damai kok saya Sayyidina Umar Rasaiti Masya Allah ini orang haji umrah tumpang tindih gak karuan bidah tambah kaya orang tenger-tengeran masih mesin aku tak penjaranya ini sedang penuh besar sampai menjoko-joko masih Masjid Mekah tumpuk apa Sampai ini Jumatan sakti kilo aja jalan-jalan di Jumatan saking akeh sampai luwih hati beri antri rong puluh tahun itu gak suka ya. sih kan temati dia bisa mau tuwene banyak antri kakean sing kaki panggonane kurang ombo Kau siapa no siapa no Terus zaman saya kena Omar nganti kau kau yang ngono Wakot amanah kafir kan mungkin Umar kan makrifat dari Sina Umar roh sak durunge sak kanya Nabi apa sak durunge Sayyidina Umar merapek nah. Wama amana ma'ulam orang percaya ma'u sampanin nuk ila konilun angin sopo wong sedikit Nabi ewonan taun. sing percaya mesaiki saya pegel-pegel jadi tsunami biar Ya bi antawa umi ummi ya Rasulullah demi bapak kula ibu kula kanjeng Nabi. Laulam terjawis iki kata-kata bi api antawa umi ummi kanjeng Nabi sering dong ngene iki. Ngendi kok bi api antawa umi, mana orang aliran isi itu dianggap musrik musrik bi api ya foto sebilai ya oleh bi api yo itu saya kena Umar dengan juga ping pira itu kan. Tak ono wong meskipun lebih tahu ke pedoman ini sering kan Nabi muni di api antara um, Abu Bakar juga begitu Umar juga begitu karena Abu Bakar Umar di salah masih bener sopo Wong sentul wong wae Jadi dia dong ini sebagai pedoman sampean kata-kata di api demi bapakku dan demi mbokku saya kena umar dengan itu oleh saya ini ya mari musyrik kafir kafir Buatnya pengeran ngomong. Ngene-ngene iki itu perbandingan pirang-pirang. Kalau tugas sampan pun dandani lho. Aliran-aliran sing gak karuan iki tengah. Sampai iso kaya apa Islam iki rukun bersatu untuk mencari Tuhan dengan berbagai jalan. lawan tujalis dilakukan namun orang rewangi lunggu jenengan dilakukan Quran. wonggang wong kang wong kang wong kang madani ya seimbang madani kuku madani langkah datang jenengan. Majalah tak orang ngrewangi lungguh jenengan lain kita. Kanjeng Nabi upamane jenengan boten purun lelungguan kecobokan wong sing seimbang kali jenengan kaya presiden jaman saya dulu di Joko Koyoyo jadi bupati jadi gubernur kadang ada di kampol sek dulu melihatnya juga kumpul wong biasa kan di nabi loh kumpul wong pu wong utong wong kere wong wedok wong lanang tamu nih jadi pilih kakak kalau kamu saiki dikawal gak karu karuan si opo ngono ku barang kiai kiai nang kiai ngono gak pantas awas taman tapi kiai gak ada mobil mobil apa mudara ya, berarti kawal laporan ada apa ada tamu dari mana dari dagan pakai korban, pakai ini lah mulai tenu Mengerti kiai itu negara musuh warga sombong oleh iblis kan yang tidak mau mengerti loh kata iki nomor kabeh lho sing saya ini walau lambang bangkit lan ora kawin jenengan Inilah laku anak wong kang seimbang kemadani lakata jenengan manakah kata orang bakal kawin jenengan ilena marang kita Belok kanya nabi karwane kanya nabi ku sopo yo kabeh ku untuk pendekatan sama belok kabeh karwane kanya nabi karena untuk pendekatan bukan oh, uang kudu anak rojo ya sopo yang yang anak yang paling saat sandunya untuk pendekatan Abu Bakar putri ini saya cilik lagi nikah saya kata nanti nikah itu bukan untuk kepentingan pribadi untuk pendekatan pendekatan bagaimana ini supaya saya bisa melakukan kebarengan kota orang bisa menunjuknya sementara globus aja sing ngono kamu sing kuwen berat lemu lho kudune kanjeng nabi Kadang apa sampun pilah pilah sama tadi terapi. Ya ini kendaan, ini kemonon, ini kekurunan. Nah terus yang kaya apa? Mulai kucing. Ono ono, nunggu pilah pilah kaya kakoman. Rasa empan kakoman. Tahun makan dani yang Ini kali pertama kali ku kaku gak karpe bapakku Wes kali kedua wes kopi gitu itu Dulu rupane Ini untuk datang kalian dia ya, nasi kok Mergo pacaran-pacaran terus di mati Tak sesuai Sekarang yang kedua aku dipaksa bapakku Aku wes kopi itu nikah Dulu rupane Ketepahan oke elek Elek kaya apa Apa gak roh Nah, bapakku maksa gak kena gak kos, kon belum gak gelem kudu aku sing dolan iku anak iku tukang sikar. Ikan bimbing. Kritik gak di duit. Orang tak nang duwe apa ya setahun dengan contoh wis gak duwe. Tahun 77 tahun 78. Nah, nyatane saya ketemu kuno, saya satu pondok sama ini ke sini. Gak karuan, padahal aku kok itu buru orang rupanya ya umur belas tahun baru wis wedi ilmu pada umur sawi ini kalau saya yang tapi saya sama pilih pilih pilih gua tiga hitung tahun saya turun tepat belum kencor, orang cocok duri ah iya kono mana itu itu pilih pilih saya tidak ada lagi yang yang ada pilih pilih saya aku niru kopi itu seluruh rupanya itu aku ngerti namun kan menurut bapakku yang membuat Mengenai mana-mana Yang berang-berang Rumah no kita wajah kena umar Seperti tak seperti Walau lam tu akil lamun orang ngrewangi dahar jenengan ilaku pan wong kang seimbang langkah datang jenengan mawakal ta orang ngrewangi mangan jenengan nang kita. Panjenengan nabi kutangi tete kena omong maesane kanjeng nabi. Umpamanya jangan buatan purun dahar kecukup yang ingkang seimbang jenengan buatan yang boten mangkin dahar dahar bareng bareng karo kita kan itu kowe tak ini. kasaman bareng karo nyawa Semua kuyuk kuyuk kuyuk kan pindah delek ya apa apa kalau ada mulai dhewe-dhewe mulai dikotong anu ini mendalaman atau dengan dalan ono kene Karena orang kuri wajah merah ini. dulu kok orang uang buat kuatan, siyaasa kupianyamu najabotutu utukumiliwet manusia meliwati sampai tahun keuangan lebih 10 tahun ini lagi mulai tahun 65 mulai ke 60 sampai hampir 87 8 sampai 77 76 gimana ngombe sumur sarang itu ngono tawa Itulah kami Nabi wa makah salah nikah jenengan ilena datang kita tanggungan nanti nikah gak merko ayu ayune gak tapi untuk kebutuhan kan kanggo keseimbangan wah itu Abu Sufyan wong musuh nomor 1 kan ana jenenge Abu Sufyan karena anak itu nikah kanjeng Nabi kaya apa Ya, hindun-hindun. Malek, bapak ini gak tegak lutut. Panjang gue, bagus gede, waktu nikah itu Foto jadi jenderal. Mawa kapalang rewangi mangan jenana ing dikos kabeh pilih kase mangan ojo dipilah-pilih yo sehingga ada penyakit itu asline bukan kok lu, Tapi sehingga ada penyakit itu iku perasaan sampean iku temekakno macam-macam penyakit gaib. khawatir, khawatir, khawatir, kuatir temen itu nanti, Aman delok tak saiki sapi waktu itu, kucing nak mangan dhewe lah campur kelitong ngombe ini campur apa nyatane yo ya ono wedi rumah tak sampai sampean tadi mangan keketutan mangan Mana sekolah tinggi lah, kamu tuh tahu tuh, tuh, tuh, tuh, kayak kucing yang Kukak mau penyakit, ini diumbi itu, campur atau gak karuan ada lah lagi ya berarti kebersihan tapi juga nemen-nemen mundak dari keraguan ragu yang gak kena tekane penyakit dalile Gusti ya Allah ngendika ana inda lumi abdi Gusti ya Allah aku selalu manut apa yang jadi keyakinane ini menung sering aku sama keyakinan ngombe menunggu nggaret penyakit penyakit teman -temen itu waktu karo ilmu elektro kan gelombang warna merah itu apa dari gelombang yang cepet. Maksudnya kusti Allah yang dhewe lho. Wa orang on akan jenengan falsafa anu mburi jenengan. karena nabi biasa numpian wak timar. ini Niku boncengno ini, nang dan Sepeda bunceng boncengno karyawan sing kotor gak karuan mereka. Aku eling tuku sepeda motor pertama kali zaman sekitar tahun 77. Aku lu ring weru sepeda motor ke yoyo. Kita gunjing nang karyawan Karyawanku jenenge Luda. Kaji mesti pondok yang nang ngene Sumatera Sumatera Sumatera. turun tahu hujan numpak sepeda motor gunjing Enak dah uang ring Apa eling-eling mana udah ring uang ringnya pak anjingnya ya, sampai mulai lahir turun tahu banyak cerita wonter ya tak kuncang dari unggang nanti harus eling tak eling eling karyawan gue tak kuncang lalu paling kuat tamar merkari ini loh dia ini sama itu ambil ketamar lumayan gara-gara sosial tekan hanya nanti dia sambungnya sambutnya Pak Saiki apa? Nyupir dhewe, ini kita juga supir barang mesan kan langsung kan. Ora supir dhewe. Nyupir diwibahe, jadi kiai kok meletih, buat kubur barang itu opo. Ini betul sebenarnya adung ke ngantuk, itu wong ngantuk. Aku gak pake ngantuk, tak suka diwibahe. Gelek tak kawan, turu nyupir ku, aku ganti. Karena aku nih gini, gelek, eh ganti turu gini, orang nyupir, aku ngantuk, ur, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, Berapa zaman kupang nang ngene Mojokerto iki ya kok mendem. Mutah mutah gak ya aku bukan Mojokerto lu wong sampe mulai niku iki. Kan aku diberi. Dari tak tak masa kupang. Aku nang kupang apa? mau gua muancar mutah mutah kan. Nah, tapi nyampe kalau saya tetap dia tahu awas sama nanti tadi kiai gue kalau gue super tapi tamat super dewi jadi tamat lo kok super barang itu Pak Bupati gak usah pikiran Pak Bupati supir diri Bupati tak biarnya percaya teman-teman Oh, kok melete sama jadi kiai, jadi bupati, tapi sama supir pribadi buat meletemu supaya mulai kasih diri. No, no, ini. Mulai kasih diri, supir diri kok. Nggak, rungok no itu. Ini, ini, ini. Sampai nabi kabeh, sampai nabi kabeh, sampai nanti kabeh, sampai nabi lawan tok tangan nyeleng jenengan tok aman kain panganan jenengan alal ambil ing bumi kane nabi nek dahar kaya kakaryawan mari meliwat ya nabi kok kruyuk kruyuk kruyuk ngono diombe kok nandur mejo kursi yo ndak menipu Bahkan iki langsung sampean milu. Walau wala ikta lan ngalem ngeleti jenengan. Ngalamuti ngeleti atau diakan pira-pira diisi panjenengan di sini di dikeleti sama tahu no untuk vitamin aceh cari no berisi emane mania mudah vitaminnya melayu nonggone isian dikeleti kalau untuk vitaminnya panganan itu vitamin A, B, C no karen-karen gizi setelah mudi gizi padha karo ngombe panas ojo pisang pisan ngombe panas pemangan panas kebuli lho iku jadi sumber penyakit cara ilmu alami Gowo sing metu teko cangkem itu arane zat asam arang racun itu sama sebelum panganan panas nempel sama sedet dari sumber penyakit itu akhirnya nabi melarang nyebuli panganan panas maupun itu tidak jadi sumber penyakit kabeh mutawaduan kurang sopan sampun mingka sangga jenengan sallallahu alaihi wasallam sawon mereka ya Kusipatikannya Nabi sing Sayyidina Umar sing ngerti ditangisi nok pinggir mayatane karena buku-buku itulah Sayyidina Umar nalikan itu tinggal beda kan Nabi bukan mau sindiran Tunggu Sayyidina Malik jaluk apa-apa yo iya, mbok yo iya, pakai wasilah, pakai perantara. Sungkan apa jaluk cilik lho tatap mau kanjeng Nabi. Makanya mau wali songo gusti upamane boten wonten wali songo di toko ya apa. tapi tau wae wae wae buat ngerti aku, mau kita mlebu neraka kusti ini kan istighosah. Lu gara-gara wali songo Dengan jenengan sayang kita tapi wong Islam yang ngerti agomo mungkin mugi Gusti ambal barokahe warisongo. Kita sama paling pintar ngaji terus nang ya dadi. Sampai bapak mbok sampean tangisi no pinggir maesane bapak mbok sampean iki kan dina Umar. Sama naik Gusti Allah kok pamane mboten enten mbok kula kula lak lahir alam ngono terus iki terus ngene. Gara-gara ibu tak ibu kula kula lahir nak alam dunia kusti ibu kula melarat sengsara nalitane lahirmu. Kusti demi ibu kula kusti itu sama sepura kira berdosa kula itu pasane ngono. Ini diterus itu saya jina masih sing ngulangi. Dan menurutku termasuk gak termasuk kemusyrikan para toto kromo. sopan santun anda asor gak pete tak tahu kok apa itu gak ada apa-apa itu bajingan bajingan lele bapakne mbone cilono ngawur ngono. Ono utawa itu kurang ono romi. Lah wong mbone naik longgongan, mbone yo ngono iki. Sayang sak itu anak kula niki lupa nyanyi. Pun sampai kawin angsa ini, kukulu gak seneng. Mana ini eh, pun mau wedok dulu. Astuti. Eh, sama-sama, aku mau kata-kata dulu. Mama dadi anak wedok gak dadi wedi ceng. Wong tuwa jauh lali ta sampe lahir mek tekan duwe wetenge mbok sampean. Sama dia bumi di susun di kiri ini di kiri, nah yang lama saya ada di obat men. Lalu itu ini sampai kawin buat nekat susu dia dan mentang-mentang kok ngupit buat ini buat kasuwe dan anak-anak itu kupuk yang ada gitu. Nanti akhir wajah itu, ojo pisang-pisang sama mbok kasusu Wih, malang mabuk timbal kaya arti ndongan nang prai-prai berapa ibu kasih. ini wih kita. Mama awak kowe kok nang ya kita ini kan. Enggak kualat dunia akhirat keburuan ngeten mungkin itu itu boleh kan ibu itu tujuh bapak nomor loro bapak dapat yang melarat yang melarat ibu Mau tak malah meteng lahir no bapak lah gua gawe. Angin lopong gawe. Gampang. Bapak tak nurut bapak tak sepiro. Tapi tak nurut ibu jadi molo loh. Ya. Saya pernah itu mungkin tapi nabi ya. loh. Wakala di ngendika sebuah setengah ulama Kundono sapa ingsun atuku iku nulis ingsun al-hadis ing hadis mau usolli lan maca sholawat ingsun alam nabi ngantar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ing dalam hadis Tapi wala usalim lan orang maca salam, orang nulis salam sapa ingsun. Aku nulis di ning hadis. Ono kata-kata sallallahu tapi gak ono kata-kata wa salama. Jadi nulis itu ikut itu jadi tulisannya jurung kecepet sama El foto karo mau coba terus. Iki lali ya. Murid selamat itu salame gak ono. Kalau ayo mau ngipi ingsun nabi ing petuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku turu ngipi petuk kanjeng Nabi filman ing dalam turu. Aku alangan ngendi kok Nabi amatatinmu apa mayutimu ama tutimu dan ono to orang nyempurna maka bakiro apa lata ing sonawat ala yang marah antum pici tabika dalam tulisan Jadi, kok mau coba tok gak ada salam ayo kalau ono tulisanmu ayo Allah sallallahu alaihi Nabi wasallam Deloan, deloan Rodok nilu temenan lu aku kelalen wasallam kurang ini sindiran teko para wali-waline ya Allah dan sampean pasti Sampai ke situ lah wong cintane ring kanjeng Nabi. Mangga sama kata tu. mengkoran mulai nulis ingsun dari kasa usia mongkono itu nabi. Itulah setelah itu angin moco sholawat ingsun Wassalam kalau moco salam ingsun alaih maring kanjeng Umar Aku gak tahu aku sholawat toh gak ada salam kok sallallahu ala Muhammad kok gak usah wassalam di kabeh iki termasuk apa yang ngrempong-ngrempong kanjeng Nabi sampai koyo ngono oleh nyeleksi apa salah kan mana urusannya tetap nyeleksi Waruya dan ceritaan ambil Hasan Abu Hasan As-Sazili Kola Abu Hasan Ro'aitu Miki Ingsun An Nabi Ingkanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam fil manam ing dalam turu. Sining kita ku ngipi petuk kanjeng Nabi. Makul tu ngucap ingsun ya Rasulullah bima juziyah syafi'i. Bima lantaran apa juziyah dan wales sopo asy ini Imam Syafi'i angkal songo jenengan. Haiti aku lu sekira sekiranya kita Imam Syafi'i di di dalam kitab Imam Syafi'i Arisalah kitab Arisalah Imam Ghazali pun kita hari salah kok nulis ngeten itu Abu Hasan itu petuk kanjeng Nabi, kanjeng Nabi. Kenapa Imam Syafi'i kok nulis tentang kita ngeten kita Ar-Risalah ala Muhammadin. Wa sallallahu Kulama zakara zakirun wa huwa adikri Ulama zakara semua semua zikir ing Allah sapa zakirun orang kang zikir kafir itu bukan itu kan bukan bukan utang ya, ini yang kau kalam wali ambisi semua zikat ama Allah fil tembang berolah jilakati iki tapi dungo apa iku nek iso iku ditampakno barang sing gak tutup-tutup jadi durung tutup gak oleh kiriman terus Muko-muko Gusti Allah salam paring salawat datang kanjeng Nabi Muhammad selagi ini wong-wong dikir gak dikir Selanjutnya ngomong sih, gak zikir gak zikir ya sama di PA. Kodoh karo Allah muka-muka saman paring solawat datang kangen selanjutnya sawo cek uang. Selam cek gawo gak uang. Ya sama PA. Lu memiliki ajaran kanya Nabi, waktu kanya Nabi petuk bujune Sofia. Tengok, tengok sampai jam, tengok itu gak ngabek Sekarang Barang keparani, Nako dataan isi isine kurma. Subhanallah, kotak subhanallah, kotak. Kami niku lha apa kula ngitung subhanallah angka tak mendeng kathah. Oh, mau coba gawe subuh sampai amene kalam ya aku mau coba jam. Subhanallah ada kama khalaqallah. Pisan aku mau subhanallah sak hitungannya makhluk itu jawa penelpiro ayo kalang ya kita nabi sing ngulangi jadi orang mereka biasa tasbih lho umat Allah saya umatan saya umat telu saya umat telu ini nah, cara aku kedua nih, eh, dia, dia kenal diri ini, tapi kan belum umat dulu. Itu politik katanya, simulangkan ini, diam. Nah itu terus sama ilmu alam nunggu Cara ilmu alam kaya ini. ngene iki. Tugasnya ilmu alam kan hukum agama. Kok kape mesti iso di omong wae yang menungso. Iya, berarti aku ngucap subhanallah. Sing itu iku kaya apa kedarane. Kaya apa sampe itu dalilnya bukan dalil Quran hati sama dalil direkam. itu dalilnya. Sampai iso Jepang rekam gaib-gaib suara-suara bahkan wong alam kubur ditakoni itu terus gampang ditakoni apa terus mulai hari takoni itu iso yang kabeh iki wong pinter iso awakmu kudu iso mesti ora usah ya, saya coba memahat ayo nek iso ngelarene ngakalen ayo akal digunakno diumet-umet sampai pintar Pakola Nabi Kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Luhia Amin pendiam dan walas Ani banget ingsun Jujia Kenal saat temene Imam sapi Jujia dan walas Sopo Imam sapi Ani banget ingsun Kenal saat temene Imam Syafi'i Iku layu kofu Ora Lil kisabi Layu kofu Ora band-band Kota pinter lisi samaring dilanggar Kotor montor di stop Layu kopu orang Dan ngelerek nokowe Imam Sawi di stop lisi samaring dilanggar Imam Sawi itu mau barwa tanpa dilanggar Gara-gara Dungu Apa arane وصلى الله على محمد كلما Jadi kata-kata mereka itu satu kandungan yang luar biasa kena ditiru. Nah, ini kita bahwa makrifat bukan kok mek dalil Quran hadis tapi takon langsung dengan wong sing wis mati ini Maksudnya sama pengalaman terus kita berdua sih sama iku ngomong sama wong mati ya. Sama takon yang ndek paman aman sama non ndi terus mati. Wah, oh, aku ngono kena ngene kena ngene. Iso ngene. Ya. Koce mati kan jasmani rohani dan urip kan. Ya. Takon sama tak selamat kita kok ramah. Kau aduh keliruan alamatin ya. Kurang iki apa sak anu. Itu Terus gak usah dari dalil-dalilan percaya. Sama tak peripati sama apa yang tahu itu, kalau kalau luru masih baik keliru gak sana. Nah itu ilmu alam hati karena sunnatullah. Walam tak bisa sunnati lain Allah. Terus jangan lupa bawa ketitan. Karena ketitan ini. Fadilatul istighfar utamane jaluk sepuro, jaluk sepuro kulir kabiut laser sing iso ngobong sak kayu garing. Sampun aja dosa sampeyan nek gelem yuk sepuro ki sepuro ki sepuro. Qala Allah Ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim walladzina utai wong akeh idza fa'alu ngelakoni Allah jina fa'ikatan dikata kaelean au zalamu tongani ngoyo alladzina au tusame awak dhewe ne alladzina wong-wong sing mari nglakoni Allah bahkan samari ngani ngoyo ring awake dhewe tapi gelem zakaru banjur gelem zikir sapa alladzina gelem zikir zikir yang paling apik dari kanjeng nanti Abdul Zikri la ilaha illallah disambung loh Dikirang apa? Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ya nek didelok orang rongkene ya. Sak pirangke dosa lembut padha keperut, masuk keperut, Lepas. Jadi alat panglebur itu, paling top ke anu ngkuli la ilaha illallah. ini, la karullah. Nah, katakan, setan-setan berusaha macam-macam cara supaya wong gak gelem la ilaha illallah. Zikir la ilaha ya Allah netang hari ini. Itu sambung mau jawab. Mas baru monggo gelem jaluk sepuro Allah dina di dunubi marang piro piro dosone Allah dina terus mau habis ya. tak sampai dosone menuto nalikane melahi itu dosa gelem zikir la ilaha illallah la ilaha illallah Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu dikumulasi maka menghilang Quran ya. Jangan dibuat main-main. Di sana awzulamu Allah. gopo. abdul zikri la ilaha illallah. Api-api zikir gunakno la ilaha illallah. Berarti berkait sambung. ilaha itu foto karo nyeteret ala ilaha dan kalau baru la ilaha illallah la ilaha illallah tapi sing telune iku kudu sambekan iku harus iki mencor ilmu alami iki sing iso ndadi menungso nah, kalau kaya apa kaya buta waras dadi apik dengan pikir tentang la ilaha illallah sekali pikir sambekan mawas nah, sama-sama tinggal jadi sampai kena di shopping dulu, shopping sama kurang sandi, shopping tak dapat sinar sinar putih dulu. Jadi ya terus itu, berapa hari paparan itu, panggung pawang dua itu, itu sampai di shopping rapi. Baru satu dulu dikri pak lampang lalu, ya bilang masa ambekan. Mau tarik nafas, mari mari, mari. Ini berarti putih timah keluar, masuk. Pak namanya ikut cici ini masuk kan zat asamnya nyantol. Keluar karena zat asam nyantol. Masuk sinar putih nyantol dulu, metu karek ini kosong. Wes, nanti tadi sama nih bikin la Allah tuh keluar dari sinar putih bener lapan. Nah, mari ku terus tarik masuk nyantol itu tak mau tampilan wes tarik mana itu cara ngono tarik mana kamu persiapan untuk mikir kedua sampai ke situ sama kedua Dani jangan tugas sama Dani loh sama wedok-wedok itu sama sama pimpinan aku ya? pelungan-pelungan ya? iya, Buat kabar saya usah ngurusi macam mana ya. Oh Pokoknya berjuang aku meliwat pendidikan Titik tidak usah macam-macam kita sama lah kandani pula balik iya sana iya alia PPC weh Biar ya biar iya, nih Ayo berjuang agama kulu khairan Balapan, balapan Ini motor pengajian aku bukan Bukan perbatasan jadi rokok Kebarane Jadi dulu Minggu Kalau kita berjalan jalannya bujat karena disusul karena kok jalannya bujat sangat lumayan dan digandani gue ini barang ganti Pak Uda malah bujat gak digandani nah, ayo tak tanda sama Pak Uda jalan sampai ini rumpun gak lagi bujat jadi gak tau sama dandani mulai gue ini aku sekongon sing anu lho sekongon itu loh, sama dandani Pak Uda wes tak dandani kayaknya sama ngajatkan ibu dalani bujat motor kok kecampal-campal buat sebenarnya kantor mau kita jalan kerutuk ngomongan pampes ngomong kerutuk kerutuk ngomong pampes nanti kan gak pampes Wakola ngebiko sopo alkoma Wau aswat Kola ngebiko sopo alkoma Kola ngebiko sapa Abdullah keliru sapa Abdullah bin Masud Sekretaris kami nabi ngebiko radhiyallahu anhu fi kitabillah ing dalam arti fi kitabillah iku ing dalam kitab yang Allah azza wa jalla ayatani ta ayat lu No Quran ono dua ayat ma aznata orang lakoni dosa abdun sapa kawula zamban ing dosa Pakor among komoto sapa abdun huma ing ayatan Wasapal jaluk sepuro sapa abdun Allah ing Gusti Azza wa Jalla illa ghafar ali nyepuro sapa Allah lalu maring abdun itu maksud ngendika Nek Quran ana dua ayat. Sapa nglakoni dosa gak peduli sak pira gedene dosa. Asal gelem maca ayat iki terus gelem yo sepuro. Tak dosane disepuro. Apa dua ayat itu? والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا sampai selesai kan Fastaghfaru li dzunubihim sampai selesai Imam Kalau ada Menurut kalau Azza bahwa Allah Azza wa Jalla an au yazlim Rabbun mayastaghfirillah ya jijillah ghafurur rahimah. mau nek panggilan iki waca ya. Wa man tasabara ya amal iku nglakoni mantu ane kaelekan au ya dulu tongane ngoyo man nasare awak dhewe ne man. Sumaya tawfir banjur jaluk sepuro man Allah ing Gusti Allah yang sik mongko nemoni. Sapa man Allah ing Gusti Allah ghafurur rahiman sangat oleh pengapuro lan oleh sayang dua ayat ini sama waca nek sama rumangsa ngelakoni dosa siji walazina ila fa'alu tak terusi loro yaitu wa mayyak an tak terusi kita sama waca mari kita rencaman yo sepuro astagfirullahaladzim Nah, ini kaya apa nek sama mimpin tahlilan? apa yang dikir? astagfirullah hal diwaca dhisik dua ayat Angin apa tambah? ini, ya dikirlah wa qurur astagfirullah hal azim astagfirullah lebur tumbur telah dapat jelas tulisane wong sing melok tahlilan. Iki lebono yo ana iki sampean nek sama mimpin lo jamaah sampean untuk berpikir astagfirullahaladzim tak bijak dengan dua ayat waladina ila fa'alu fa'ikatan sak terusnya Karu wa mayak matu am ayal yasal sak terusnya orang ayat Apa yang dari sisanya itu-itu baru Bareng Sampai foto karu Maksudnya apa nabi la ilaha illallah tiga kali dicek, ini gak usah ngenteni sholat kan, iso, senajan tata hilang yang ngono. Sama nabi karena iso wasa ah. mikir la ilaha wa dibuka dicek, al-dalu wikri fa'lam anau, la ilah ilah ping telu dicek. Cuma lo, kata-kata dur mau, baru mikir la ilah Allah satu dicek ini kadang kita ditoto nggak ditoto nggak ditoto itu dawai Gusti Allah, dawai Rasulullah, saya Sayyidina Umar, lalu ditoto sampai jadi istiwasa yang sempurna. Sama dapeti, titeni, ini-ini, itu sama itu duit toto cara dhewe lho. Eh apa seneng gegeran. Besoknya sama mulai no omai, si tok melok PKB, si melok P3, mulai pasang kuda-kuda. Si tok no Golkar, si tok no PDI, mulai podo gendengi. Tapi ngerti ya lho tujuan sampean niku nuntun menungso cek mlebu swarga. Aja diterus-terus no ngundak gak ana manfaate. Wa qala aidon ganti cini. Wa idza aratta qondoa gharadin. Mila aghrad nalikane ngarepno sira ing hasile utawa nih tujuan-tujuan minal aghrod sanga piro pira tujuan nih saman tujuan saman kepengen berhasil tujuan apa gak ngerti dungane khairon bagus kana ono horot au saron utawa elek wis jadi kondo-kondo tujuan apik maupun tujuan elek pokoknya pengen tujuannya kasih tujuan apa gak usah kondo-kondo di antara dungane fakhudhu moko ngalapo sira. Warokotan ing kertas sama ndolek kertas jadi kang anyar. Wa mal biha minda sam afatari liru ya. Fakhudh warokotan jadidah. Warokoh bukan bila kertas, berak kain ya. kain wak jadidah kang anyar wak malang no siro minda songko warokoh sab afatate ling pitu piro piro sumbu sama ndolek kain sing anyar. Saman ketok-ketok jadi sumbu. Biar niku lampu nganggo sumbu, ngisore lengo. Biar lengo gas aja lengo keletik cekak mbeluk. Saman kai sumbu jumlahe pitu. Utawa au ata asar utawa 14, Aw ihda asar wa isir utawa selikur. bihasabi ahmiyatil gharut lan milang-milang pentinge tujuane tujuane luwe akeh ya luwe akeh nih selikur nih gak patek akeh ya saithik pitu lah sumbune wae diapakno waktu lan nulisa sira ala kulli fatilah ing saben-saben sumbu siji minha songko songko songko sam afatatil sak piturute hari tolas ikilah jimat tiap-tiap sukaen siji Saman tulisi iki, karek niru e tulisane iku. Iku sindiran wadai donga sing wis tersusun dening para pujangga-pujangga biyen. Nang isore sampean tulisi donga, dongane ditulis tawakkalu budhalo sira kabeh aku damahati tolasim. Eh khatame iki jimat bika tawakala disene tujuane apa lho? Ini iso tulisan Arab, bahasa Arab gak iso bahasa Jawa. Aku njaluk penggaweanmu he khadame iki jimat. Terus apa? Pakata-pakatae. Tekak norene pacarku sing lunga ring Surabaya. Tulis ngono gak apa-apa lah. Wa aukit lan ngobongo sira kulayaumin saben dina fatilatan ing sumbu siji bisaitin kelaman lengo tayiben kang bagus ya kula kletik. Fiji rojen dalam lampu akdor ah, kang ijo. Sampeyan gawe lampu sing belinge ijo. Terus sumbune saman pasang saman sumet. Nek iso ngene kletik cek gak mbeluk. Wes ben suwengi sitok, suwengi sitok fa inna saat mereka harap siro. Yang sulubakan hasil murad bisa bila sakin tanpa mamang. Pokok karep saman opo jos pleng. Tapi tulis nok kada wa kada iku sampean kudu iso apa tulisane iku sing ditulis. Dah ditata dhewe ngono bloko gampang iki. Yang penting kan mantepe lan isone engko ditata pelan-pelan. Wa idza arata nalikane ngarepno sira jalbanafin ing narik kemanfaatan. pengen kasil dagangane cek laris, perahu neja alongan au jalpanafin au durin utawa kemelaratan nekakno apa kono bangsane pukulan-pukulan faktub nulis ora arif ko ing wifik al ati kang bakal teko ngisor iki wifike kotak segitiga ya Saman tulis iku kanggo itu donga sampean waktu nulis sosiro, viwasati yang dalam tengah-tengah wifek al hajata yang kebutuhan sampean. Yono hajat tulis buta apa sampean. Ini padha karo kapsul wadah vitamin. Al hajata. Terus ibu. iku? ini takrofi ma. Oh, waktu fiwasati al hajata. Sholli rakaataini tak fi ma ba Fatihah. Piye to kok gak ketara kebusek e tulisane. Hah? Apa? Suma. Oh, suma aku salah. Suma sholli. ke kebusek. Aku tulisane Suma soli, banjur solato, Sopo wong apa yang rong rokaat? Sausai sama nulis ngisor iki sama sembahyang hajat rong rokaat. Takra maca sira fihi ma ing dalam ini batal Fatihah ing surat Al-Ikhlas. Hom sama roten lima ambalan. Nego sembahyang sunat rong rokaat. karu karo-karone maca Fatihah sebisan kulune ping limo ping limo karo-karone kulu. fa idza faragta nalika ngrampungno sira min salatika sanga salat sira eh, mari salat hajat rong rakaat ndonga iki fakul ngucap sira dongane ngene rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana taqabbal minna mungkin nampa jenengan minna sanga kita innaka saestune jenengan anta iku as-samiul alim zat kang midhanget miharsa sampun waca robana taqabbal minna innaka antas samiul alim ping 180 marotan ambalan sumalkur mokari kari dikira sira alqasam ing donga kosame wae sampean donga nganggo apa sakarepe donga sampean bahkan nek gak ana nek apik Fatihah nek elek ayat kursi termasuk kosam ping 41 Nek bangsa ngusir setan apa barangka ayat kursi bangsa nambani ya Fatihah. Sekere gampang-gampangan. Sama maca ping 40. Mari iku wazkur zikiro sira ya sami oh ya sami oh ya sa ping 180. Marotan ambalan. Sumakro makar-kari maca sira Wah ono dongane maneh. Tuh males nek dongane itu rasa rasen Aku ndelok sing ndek-ndeke. Maca adonga alati donga kang bakal iki ngisor bakal tumeka sampai amarati pitung ambalan. Wajul yang menang apa antu akhara ento den undur apa kiratul ayati maca ayat anil kosam songo maca kosam soal ayate yaiku mau Rabbana taqabbal diwaca sakwise donga kosame sak karepe. Donga kosame siji wong siji apa jare kebiasaane. Faidha faidah wa malan bareng mbak tau sause kosam. Faidha yang rambung no sira min amalika sanga praktek sira. Fahmil nggawa sira awifqa ing wifik watawa jalan madhep sira li hajatika kanggo kebutuhan sira. Fa innaha sak temene hajat bagal bakal ditekani ya, apa hajat mari ku gambar iki lho segitiga sama sa'i lah matuk iku urusane rata-rata urusan perdagangan apa ngenyang tanahe wong cek diolehno malah oleh oh, iya iya iya oleh iki lho ngono-ngono kene nyoba sekitar nemulan kepungkur wae wong kata sudono sampean Jaluk patang atus gak kena gak. Yes, patang atus tanai. Mariku kene ngongkon koncoku sajal nyangen. Mek kena telung atus wolung pulau dewi nak lumayan badi satu serong pulau. Padahal aku sing ngongkon nih. Durung suwe sana gak ada bongso nemulanan. Ya ini lho ternyata aku dewi gak oleh mergo gate donga iki bareng ngongkon kancaku tak gawani donga ngene oleh lah kok nih durung suwe iki kedadian ngono mau nah kena apa ya mbuh rasane aku sing ngenyang gedhe akeh dipelarang barang sing aku ngongkon kancaku nih lho oleh iki pirang-pirang kaya ngene iki liwat donga-donga termasuk Ndonga ape nari calon bojo sampean. Gawe iki dhisik. mas mari sedisake nanti piye Dik gelem takon. Melok aku sampai mati. Iya Mas, iya Mas. <laughs> ya, moro iya bae. itu itu kan ditani simpen ini waklam ngerti sira annaman sak temene wong wadoba kang netempiman ala dzalika yang ngatasi mengkono-mengkono mengkono-mengkono Ndi ja. Jalba nafin au durin dhuwurmu ya. Ma'asaumi satane poso waria dolan latihan nek iso ngene dilatih lah. Kok kape butuh latihan, nek iso dipasani. Wong sing ahli poso ya padha karo bendut disah male landhep. Bahkan fi khalwatin sahriya ing dalam nyepi kang bagus. Nok pondok termasuk nyepi. Panggonan gak kumpul konco, mari di woco. Iku nek nulis-nulis donga malah mandi. Fakot malaka teman-teman miliki man zimamal umur zimamal umur ing pusating pira-pira perkara. Wah, samane iso cospleng peng ae. Kabeh ku nih zaman nok pondoke. ini. biyen latihan tahun 70-an ya. Latihan sampai hampir 75. Latihan ini ngene sampai iso sulapan melok Arifin ronggojo ya sampai iso pemain sulap no lapangan ya suwe melok zaman Pak Tony be ya asale kok ngenang ini tak praktek no praktek iso temenan dadan ya, ke karen-karene ge nyuwuk gitu karen-karene aku latihan nyuwuk zaman tahun 70-an ya latihane latihan asah-asah bendune saiki gak tasah wis landhep kok Nggih. Sampeyan durung tau ngesah, sampe saiki ngesah iki dhisik. Kanggo besok nek ndek anak limo baru mandi. Ya, rabibe durung ngono. Ya, Latihane saiki. Diruangi poso, dirang wiritan, dirang apa. Nek sampeyan wis oleh ka poso. Seje mbek SMP sanawi ojol undang garing repoti. Kale poso sunat. Senin kemis sampeyan sak karepe. Masih kalir sampai mati gak apa-apa. Wis iso mandi wasor lan dadi lahu kedue man sakwun apa tingkah azimun kang agung Indah jami'in nas ana sandinge sekabeh para manungsa Gus sampean calon-calon pimpinan latihan nyuwuk mandi kudu saiki. Jeng besok rabi gak sempat. wah hadhi taikala sifatu sifatul model wifik kamataro kaya barang kang ningali sira Wa doa utahe kene doa takulu ngucap sir dungane iki. Tapi nah, piye liyane ya kenek Allahumma habis waktunya wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh